Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. ตัวอาญากรคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านไซเบอร์ครามเลยครับเขามีบ้านสองหลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงคำสองหลัง และกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งรถทุกอย่างเขาจะใช้แบบเป็นซูเปอร์คาร์หมดทุกครั้งแต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็น The website was grossing close to half a billion dollars per year so we're talking about you know 300 to 500 billion dollars a year my name's Paul Craig. I'm the Chief Hacking Officer at Vantage Point Security. So imagine that you have a lot of something that is illegal and you want to sell it. Uh, you can't go onto Carousel and place a listing for your product that you want to sell. Um, so the dark web's really filled that need. It's become a marketplace for where people can sell things that are illegal. Um, so here we can get a diploma from almost any school for 0.1 of a Bitcoin, so $1,000, uh, $1,100. Here we go, we can buy a UK passport with the name of your choice for 1,000 British pounds. Driver's license, ID cards, big sale. So do you want a driver's license from Norway or Denmark? Um, a Lithuanian ID card, uh, so what we're looking for, one gram of uh, Colombian cocaine, 75% pure, uncut, $40 US. Right here on the front page. But we see that they've got some actually some quite dangerous things available for sale here because we've got weapons available. AK-47s, $500. This marketplace actually looks quite, quite well designed. It's quite new looking. It actually looks quite legitimate. Uh, but this is all, um, all illegal, of it as eBay without the auctions or Amazon Marketplace. It's exactly the same thing in spirit. The only difference is that because the site is anonymous, uh, people do not uh, are not shy about trading illicit goods. Alphabay very much looked like a uh, really simple cut down e-commerce site. Very very simple um, just had categories and lists of products and prices. Uh, you would click on the link of the product and you could see a photo and a brief little description. Top rated, great reviews, very strong, lab tested, and a lot of people had comments about how they uh, secretly ship their items. So it would be shipped in a CD case, or this will be hidden in a, a vase or something. majority of listings on Alpha Bay were narcotic or drug related. There were like hundreds of pages of listings for different categories. You would see a lot of pictures of narcotics, guns, and things that are generally illegal. Marketplaces like Alphabay are interesting in the sense that they bring the local drug dealer to the global scale. So if you think about it, the total drug market is huge. You're talking trillions of dollars. But your local drug dealer is not grossing a lot uh, of, of money. The, uh, the revenues are fairly small because you have to have this face to face interaction. There's also tons of risk associated with selling drugs on the street. Uh, and so those operations tend to be pretty small. But by moving them online, they take the Amazon model of electronic commerce and use it for illicit goods. So, of course, it gives people a much larger uh, pool of potential customers and a much larger outlet. You do not just deal with your 10 or 15 regular customers, you deal potentially with tens of thousands of or hundreds of thousands of potential customers worldwide. These websites don't have much content other than here are my illegal goods for sale. technology will not only allow legitimate business to thrive, but will also allow criminals to use that technology in order to just have a better return on investment. It definitely is a bigger threat to the overall communities, and therefore it was a priority for the police to shut it down. Good morning. Today, some of the most prolific drug suppliers use what's called the dark web, uh, which is a collection of hidden websites that you can only access if you mask your identity and your location. Wasabi investigation, one thing that became pretty clear was that the person who was uh, in charge of the marketplace was somebody with the handle Alpha02. interesting with Alexander Casas is that he started his online career as essentially somebody who was uh, selling illicitly obtained online credentials. He was perhaps coming from this hacker mentality, and he built his marketplace based on that. And this is somebody who was, you know, technologically inclined. He liked to run websites, he liked to run an e commerce platform, and he had a business, and his business was successful. And it's quite human nature. You have a business that is successful, that is something that you like to do. You perhaps turn very quickly a blind eye on what's going on in your business, or you don't really realize what you're doing. Some of them start the marketplaces due to, I would say, ideological reasons. They believe that government should not tell people what they can or cannot put in their bodies, and they want to provide an online um, platform to do that. But then, when the marketplace starts to work quite well, they realize that the money is rolling in. They basically just get a thrill of operating those markets, and that's essentially what leads them to their downfall. ตอนเริ่มเลยสำหรับเมื่อได้ยินคำว่า Offer Bay เนี่ยเราคิดว่าเป็นการปิดเว็บไซต์ ผมนี่ไม่ได้ คิดว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นการยากอะไรเลย แต่เพื่อนอเมริกันเนี่ยก็พยายามบอกเชฟพดรู้จักแมคโครไหมอะไรเงี้ยบอกรู้จักแมคโครใหญ่บอกถ้าบอกว่าถ้าแมคโครขายยาสสบติดแล้วถ้าใหญ่กว่าแมคโครสัก 50 เท่าเนี่ยใหญ่ไหม ที่ตำรวจที่สืบสวนเนี่ยถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเองหรือว่าข้อมูลต่างๆ ที่เราแคปเจอร์ได้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเลยว่ามันเกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในในในโลกของเราอย่างเงี้ยครับ การที่อาชญากรคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบริหารเว็บไซต์นะครับที่มี มูลค่าเป็นหลักหลายพันล้านนะครับ มีการกระทำความผิดสูงที่สุดได้เนี่ย เขาจะต้องมีการบริหารจัดการที่ไม่ธรรมดา พอเราเริ่มศึกษาเราดูว่าเว็บนี้มันผู้ที่เข้ามาใช้หรือมาติดต่อเป็นแสนคน ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยก็คือว่าหายากนะครับที่ที่กลุ่มนักค้ายาเสพติดนี้มีกลุ่มนักค้ายาเสพติดถึงกลุ่มละแสนคนเนี่ย คือการปรับยาเสพติดเราเนี่ยเราผมอย่างอย่างผมทำเนี่ยผมก็ทำมา 30 ปีแล้วแต่โอเปอเรชันอันนี้มันแปลกเพราะมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่จากการสืบสวนขยายผลมาเรื่อยรู้ว่าในที่สุดน่าจะอยู่เมืองไทย เราก็จึงเข้ามาสโคปใกล้ชิดแล้วก็สืบสวนใช้เวลาอยู่หลายเดือนอยู่ กว่าจะรู้ว่าตัวเขาอยู่ประเทศไทย use an old Hotmail account. So, of course, it will lead to his history and to his additional digital footprint. He also used some other pseudonyms across different platforms, the same on the dark web as on the normal web and the visible web. When you're running such a marketplace, there's also a risk that some of your previous actions will come back to haunt you at some point. So the point is that even before he even dreamed about running Alphabet, we are talking about something that took place almost a decade prior to his arrest. Some of those elements were used to actually be able to link different uh, online personas with each other. And that's very important to remember. Whatever is on the internet, it's on the internet forever. So if you use an identity somewhere, someday, it is there and might burst anytime with your information. Nothing that you have put there is completely deleted. ที่เรารู้ขณะนี้คือเขาชื่อน่าจะชื่ออเล็กซานเดอร์แคสแล้วก็เป็นคนแคนาดาหมายเลขพาสปอร์ตตัวนี้พอเราพบเราก็เจาะลึกไปเรื่อยๆครับเราก็เจอว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทย เราก็ทำการสืบสวนเขาก็เขาก็ไม่ไม่มีอะไร คือไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ แล้วก็สอบถามจากข้างเคียงหรือเก็บข้อมูลก็ทราบว่าเขาทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็พยายามดูเขาทำคอมพิวเตอร์อะไร ขายอะไร มีทรัพย์สินอะไร ซึ่งเราดูว่าโอ้โหเขามีทรัพย์สินเยอะนะเขามีบ้านสองหลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงคำสองหลัง แล้วกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งซื้อแล้ว แล้วก็ กำลังตกแต่งเป็นร้อยล้านอีกอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเช่าอีกที่หนึ่ง มีบ้านแล้วแต่ยังไปเช่าอีกที่หนึ่งแต่เราก็เห็นว่าเขาใช้รถ Lamborghini นะ Aventador ซึ่งราคาแพงสุดอ่ะก็หลาย 30 ล้านนะ่แล้วก็มี Porsche นะครับ แล้วก็มี Mini Cooper แล้วส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ Superbike BMW ซึ่งเป็นรถราคาสูงทั้งนั้นเลย บางมื้อเนี่ยตัวนายเล็กซานเดอร์แคสเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินประมาณ1ล้านหรือ1ล้าน5แสนบาทในการกินข้าวหนึ่งมื้อได้เขาสามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ทุกอย่าง และเขาก็ใช้ชีวิตที่หรูหราจริง ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่อยากจะโอ้อวดนะ ในสิ่งที่ตัวเองได้มาเร็วอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นในการโอ้อวดเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยมันก็เป็นที่จับตาเหมือนกันว่าทำไมคุณรวยเร็วมีบ้านหลายหลัง มีรถดีหลายคัน ไปโน่นเข้าโน่นออกนี่ แต่ทำงานจริง ๆจังเราไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง Many countries, even in Southeast Asia, they have a law that government can uh, collect the data from the internet for protecting their national security. They call it lawful interception. Many countries in Europe, they can do. Many well developed country, <laughs> Singapore, 100%. But in Thailand, we don't have such law. And many hackers in the world know that Thailand don't have a such kind of the law to sniff or uh, collect information from the internet. And they can think this is the heaven for them. Solifica cat is a world-class big case. We are the sort of the IP address that attacked Solifica. We found that we has been hacked by the foreign hacker. All the IP address of the attacker originate from UC and the hotel in Bangkok. They compromise the server and they use that computer server to hack into the Sony picture. We have many case, not only Sony picture. We, we have case that we have into the, the other government in Asia, in Europe, in the United States. They come to our country and they compromise, hack the server, and we call this the attack attribution. Breaking Bad syndrome. So, Breaking Bad is this very popular TV series, and you see the evolution of the character uh, over the series um, to change from a very nice, you know, uh, upstanding citizen to an absolutely horrible criminal. Even more than money, there is kind of the thrill of doing this business and realizing how powerful you are, they get addicted to their own product. And that product is not drugs, it's the thrill of running an illicit website. Alphabet is an online anonymous marketplace that is running anonymously uh, on the internet. Anonymous browsing works at a high level using the following principle. Instead of me talking directly to the website that I want to visit, I'm going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary, and so forth. It allows people to sell uh, illegal products or illegal services without any fear of being caught, without any fear of being identified. You could be in any country in the world, and it would be quite challenging to prove that you were the one selling something on the dark web. First link would be download Tor, you can download Tor for free online. Um, it's very simple, very, very straightforward to download and install, and within seconds you can be running the Tor browser. So on the typical internet, the general internet that people know, um, you'll see .com, .net, .org. On the Tor network, we only see the string of random characters .onion. So there's no even way to track the domain name. It's just just a string of random characters. Um, so you can quite clearly tell uh, that that is on the Tor network. Originally, Tor uh, was a byproduct of the um, Office for Naval Research to provide a mechanism for intelligence agents and spies to communicate back to the US government anonymously. Over time, the use cases have expanded. So journalists would be a great example. Journalists researching a topic inside a country that might be considered politically sensitive, we need to be able to do things that might be censored by their government. neural network by itself um, is really not that harmful. Um, you can share information, it may be unregulated and uncontrolled, um, but there's no way of buying products or services through Tor itself directly. But when you add in cryptocurrency, which has the same level of anonymity uh, and privacy, all of a sudden these two things together really do create the perfect storm. Um, so you can list products and receive money for products, all anonymous. When I was working uh, on the <laughs> sort of great project of my life back in, in 2013 uh, and trying to figure out things like how could I get uh, this archive of material to journalists. So how could they see things in a safe way that's uncontrolled? There's a question of, well, do I need server infrastructure of my own? Maybe the answer is yes. Okay, how do I pay for that anonymously? Maybe, maybe someone like me may have used Bitcoin for something like that. This is um, 0.4 of a Bitcoin um, for a Dutch passport. That would be about 4,500 given today's rate of Bitcoin, which is about 10,000 for one Bitcoin. Yeah, we accept all cryptocurrencies. Cryptocurrency is definitely the payment choice. So that is my Bitcoin wallet. And this gives me the QR code. If someone else wants to send me Bitcoin, they just scan this QR code, and then it goes to my Bitcoin address, and then the Bitcoin will come into my account. Bitcoin can be used for many legitimate things, uh, many legitimate reasons. Uh, it just happens to also be uh, the number one choice for people selling things on the dark web. There's no way of tracking it, um, or there's no way of tying a cryptocurrency wallet or address to a person. Traditionally, a lot of uh, crime has been caught um, by busting the trail of money, because money always leaves quite a trail. แต่สมมุติว่าเป็นเงินฝากตัวเขารู้แบงค์รู้หลายคนรู้สามารถตรวจสอบได้แต่ที่นี่คือตัวเขาเองเท่านั้นจะเห็นว่าการค้าเนี่ยมันเหมือนเป็น virtual มันไม่ใช่เป็นเป็น actual มันเป็น virtual ไม่ว่าการค้ายาเสพติด ข้อมูลในไฟล์ต่างมันอยู่ในอากาศทั้งหมดเลย So you can send millions of dollars to someone else on the other end of the world um, and receive goods in return without anyone in between actually seeing or knowing. The growth of cryptocurrencies, um, it's been very much pitched directly um, on the growth of the dark web and financial services on the dark web. been selling drugs and other illicit goods on the web pretty much since the 1990s. So, what was different with Silk Road? Well, what was different with Silk Road is that it tried to provide what I would call an end to end anonymity platform. It combines network anonymity through the use of Tor so that an observer cannot tell which machine is connecting to which server to do those transactions police has shown that they can arrest those people, and so you'd be foolish to enter this line of business because you're going to get caught. Uh, this is the exact opposite of what happened. People were convinced that there was demand from customers and that there was a viable business idea in there. ผมคิดว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดสำหรับไซเบอร์คามเนี่ย ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องดีมานซัพพายนะครับว่าดีมาร์คนในเรื่องของตลาดมืดเนี่ยมันมีเยอะ Okay, so for this one, we need to register an account. I can see they, they use PGP authentication, so quite privacy focused. Let's see if we can find another marketplace. Okay, we need username and password for that one. I think the Alphabet was quite unique, um, that it was so quick and easy to, um, to get on board and to get in. Definitely contributed to its success. initially, it was not the largest uh, website. It was a very small website. They were primarily selling uh, credit cards and uh, other digital goods. So in 2015, Alphabet really got into the spotlight for selling stolen Uber and TalkTalk information. Now, this is just a great example of um, an illegal product, data in this case, uh, being sold online. And uh, I imagine very cheaply, because this information, uh, there would be a lot of it, so people would be selling person by person a few dollars. Uh, but there are a lot of accounts that were being sold on Alphabet, not just things like Uber, uh, also Netflix, Hulu. Um, these are the things I think people would buy quite frequently uh, because it's considered not so illegal, but something that they want. But reasonably quickly, they became dominated by, uh, by drugs. The first vendor on Alphabay was probably Alpha02, selling credit card numbers he had access to. And then, as the business picked up and other vendors joined, he didn't, you know, say no when people started to sell drugs. interesting to ask yourself how many people does it take to run a dark web marketplace? And the answer is surprisingly few in general. A lot of the people who start those marketplaces, they are not drug syndicates, they are not career criminals, they are people with a very strong IT background this is really white collar crime, which makes sense for the operator of the platform. After all, operating a website is an IT job. But what is interesting is that you see the same marketing techniques that are being used by legitimate uh, businesses, social networks like Twitter, uh, Reddit, and they have some quote unquote social media consultants that are essentially promoting their brands on those social networks. ส่วนมากอาชญากรทางด้านไซเบอร์เนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ 18-25 ปี เพราะนั้นแรงจูงใจในเรื่องที่จะทำอะไรแผลงๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยกลัวในเรื่องกฎหมายนะครับเป็นกล้ากล้าทดลองกล้าบ้าบินเนี่ยมีเยอะ You have a certain ego present within the community. the knowledge that the general public lacks understanding about cybersecurity. That makes some of the cybersecurity hackers thinking that they might have almost like superpowers and they are so good that no one will find them. คือมันมีกลุ่มอาชญากรกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาท้าทายนะครับ อาจจะมีความรู้สึกว่าสนุกมันเป็นเกมอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้ในใน criminal mind เนี่ย ครับของคนกลุ่มหนึ่งพวกนี้มี It's got to be a little bit exhilarating for those people. It's got to be something that provides a thrill, a high, so to speak, no pun intended. In the particular case of Bay Marketplace and the reach and the amount of users that that particular marketplace reached, probably the owner had a feeling of um, success, a feeling of being untouchable because he reached a certain level that they didn't find me until now. I don't think they will catch me. ตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเราเราจะร่วงรู้ถึงขนาดนี้ได้นะเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับ ซึ่งซึ่งใครจะรู้เท่าทันก็ได้ไงเขาคงวางไว้หลายชั้น ก็อย่างที่ว่ากว่าเราจะใช้เวลาคนเป็นร้อย ใช้เวลาเป็นเดือน สู้กับคนคนเดียว นี้เป็นผู้ต้องหาที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่ง ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านไซเบอร์ครามเลยครับอาชญากรคนนี้มีความชำนาญในการหลบหลีกเส้นทางในการตรวจสอบของเจ้าที่ FBI มานานนะครับ ซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะสืบสวนจนทราบแล้วว่าเขาเนี่ยมากระทำความผิดในประเทศไทย ฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่อง ยากมากครับที่เราจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการจับกลุ่มตัวอาชญากรคนนี้ให้ได้โอ้ความกังวลของตำรวจไทยตำรวจอเมริกา หรือตำรวจต่างชาติที่มาร่วมกันทำงานวันนั้นถือว่าเครียดมากครับ ทุกคนเราไม่เคยทำถึงขนาดนี้ครับ เรามีแค่ติดตามล่องรอยทางบัญชี ติดตามข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับ แต่ไม่เคยมีการต้องใช้เทคโนโลยี แล้วก็การมอนิเตอร์กันตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ 7วันต่อสัปดาห์ 30 วันต่อเดือนขนาดนี้ครับ ถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่ค่อนข้างเข้มข้นมากครับสำหรับตำรวจเราครับทำยังไงที่เราจะทำได้ว่าเราต้องจับกลุ่มเขาให้ได้ในขณะที่เขาใช้เครื่องในฐานะแอดมิน เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตลอดเวลา Seeing someone's laptop logged into the marketplace also shows that intent. It shows that you are actually the person who's adminning this marketplace. So people that are using uh, Tor, uh, cryptocurrencies will almost certainly be using extra security precautions on their laptop. So if law enforcement came, you just close your laptop. It's a giant encrypted brick. There is nothing more watertight than being logged in as an admin through an illegal marketplace. You're clearly involved.ไม่ใช่เพราะ 5 5จุลายในปีนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพร้อมคนเดียวคือพร้อมทั้ง10ประเทศ พร้อมกันหมด10 ประเทศคือทำเราเป็นสเต็ปแรก ที่ที่เราคอนเซิร์นคือว่าพอเราทำปั๊บจะมีประเทศต่อไป ถ้าเราทำแล้วเราเฟลทุกคนก็จะเฟลไปหมดเพราะตัวสำคัญอยู่ที่เรา ประชุมกันวางแผนแล้วก็มีการปรับแผนการทำงานเนี่ยเรียกว่าวินาทีต่อวินาทีเลย เราจะเข้าชาร์จ ตอนไหนนะครับเราจะเลือกมุมไหน เมื่อเขาออกมาแล้วใครจะเข้าควบคุมตัวทุกอย่างต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าที่ตำรวจให้ได้ทั้งหมด จึงจะมีสัญญาณในการเข้าจับกลุ่มตัวนายอเล็กซานเดอร์แคสวันนั้นครับ คือคนเราเนี่ยกว่าจะรู้สติเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ5เซกันในการที่จะตัดสินใจรีสปอนอะไรสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเราจะต้องทำในสิ่งที่เราวางแผนไว้ให้เรียบร้อย ภายในเวลาวินาทีนจำกัด เพราะถ้าเขารู้ตัวว่าเราจะมาเรื่องคอมพิวเตอร์เขาจะปิดเราจะมาเรื่องโทรศัพท์เขาก็จะปิดทุกอย่างต้องเสร็จภายใน9เซกันเราจะต้องเข้าควบคุมตัวแล้ว ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ทั้งหมดครับเพื่อยืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะ สั่งการหรือมีการเชื่อมต่อออนไลน์กับระบบอื่น ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ a l p h a b a บได้อีกครับ อันนั้นถือว่างานของผมเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราสามารถคอนโทรล เว็บไซต์ a l p h a b a บได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเราเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ หรือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยก็จะพบว่าตัวนายอ l e x a n d นเ c อร์แคสเนี่ยได้ฝังพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นรูทคีย์ในการเข้าถึงกระเป๋าเงินนะครับที่เรียกว่าวอลเล็ตต่างๆเนี่ยของเขาเองที่ใช้ในเคสอัลฟาเบซึ่งเป็นการที่จะควบคุมนะครับสั่งการแอดมินในในระบบอัลฟาเบนะครับซึ่งตรงเนี้ย Most people use very simple passwords like password or I love you or baseball or things like that. People who run those marketplaces use hard to break passwords. If you think about a passphrase, not a password, but say a phrase that's a paragraph from a book, all of a sudden becomes very, very challenging to try and guess that. Trying to break one of those passwords would take an enormous amount of resources. It's not even clear that it's possible. And breaking the encryption itself is basically infeasible uh, with today's technology. Alexander กำลังออนไลน์ Operation l i k e Admin นั่นก็คือเราก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่เรามีทั้งหมด ครับว่านี่แหละเขา People thought that Alphabet had committed an exit scam. The platform was still there, but you really couldn't take money out of it. The reason why the police did this was to lead people who were on Alphabet to go someplace else, to go to a different market. This is a landmark operation. Alpha Bay was roughly 10 times the size of the Silk Road. So we're talking about multiple servers, different countries, hundreds of millions of dollars in cryptocurrency, and a darknet drug trade that spanned the globe. Saya bukan pedofil, saya normal. Ini hanya saya dan Tuhan yang tahu ya. Itu hanya bohong karena saya dipaksa mengakui, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya ada korban, padahal tidak ada. apa yang mereka lakukan itu sangat uh, tidak etis ya. Saya bilang jahat-jahat karena ingin men-share foto di dalam sebuah grup yang mereka tahu bahwa di situ berseliweran video porno, foto-foto porno. bahwa kemudian mereka juga mengambil ketika kehabisan bahan, tanda kutip, mereka juga mengambil dari grup lain. Seperti Wawan pun bergabung di grup internasional, ketika ada foto dari grup itu akan ditaruh juga di grup Facebook. Foto-foto yang mereka share itu kebanyakan terjadi di tempat publik, anak-anak sedang jalan-jalan di pantai, anak-anak sedang jalan di kebun binatang, kemudian difoto, di-share langsung ke grup tersebut dan itu sangat berbahaya menurut saya. Saya sempat melihat beberapa percakapannya, banyak tips yang kemudian ada di grup itu. Saya mengenal internet itu dari umur 8 tahun ya saya internet atau tidak belajar sendiri masa kecil gitu, saya saya orangnya introvert pendiam saya lebih suka main dengan gadget saya daripada orang-orang waktu kecil saya suka bermain warnet. Saking senangnya ke warnet, saya jalan kaki sampai satu jam ke warnet itu. Sampai ada aktivitas, akhirnya saya nemu satu pekerjaan yaitu operator warnet saya jadi ya kehidupan saya di warnet sih banyak kan. Dan dia sering menghabiskan waktunya di warnet. Bahkan Wawan cerita bahwa dia juga akhirnya coba-coba masuk ke deep web. Eh, dan ya itulah kemudian dia akhirnya kenal istilah pedofil. dia diangkat anak, bibi sendiri dibesarkan. Jadi background keluarganya yang tidak mampu, makanya dia tidak lulus, tidak tamat sampai sekolah SD. Wawan berasal dari keluarga yang di pinggir. Ketika mereka menemukan sebuah grup dan mereka merasa, wow, di grup ini saya menjadi leader nih, saya menjadi pemimpin nih, seperti itu. Saya bisa mengendalikan banyak orang. Wawan ingin pride, bangga. Eh, teman-teman saya banyak dari internasional. Dia naif. Dia boleh menyangkal bahwa dia tidak pernah intercourse dengan anak kecil bahwa dia bukan pedofil, tapi once dia men-share sebuah foto, dia juga tahu bahwa di situ ada kecenderungan yang foto-foto di-share adalah foto anak kecil dan segala macam video seks anak kecil dan dia menutup mata dan dia sengaja menutup mata, dia menikmati kebanggaannya sebagai admin. saya tidak melanjutkan ya jadi saya perjelas lagi bukan melanjutkan atau tidak melanjutkan saya udah jarang aktif juga saya komen cuman komen-komen biasa habis itu pertama kelihatan dia tidak terlalu atau tidak merasa dia bersalah kemudian kedua uh, dia uh, merasa menjadi korban dan yang ketiga, dia mengklarifikasi bahwa dia bukan pelakunya, dia bukan ini, maksudnya tidak segedar untuk eh, menjadi pedofil dan sebagainya. dari Maret 2017 itu kita lakukan uh, cyber patrol. Cyber patrol yang kemudian kita temukan bahwa ada uh, grup Facebook di situ yang namanya Loli Candy. Yang kemudian dia isinya yaitu mengenai cat pornografi. Dan juga ada laporan dari masyarakat mengenai kasus tersebut. Kemudian berdasarkan laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan uh, undercover. Proyek ini termasuk salah satu kasus yang paling besar yang berhasil kita ungkap untuk saat ini. Satu, selain pelaku tersebut dari Indonesia sendiri, dia juga menjadi administrasi atau administrator dari grup-grup lainnya yang kemudian berafiliasi dengan grup internasional dari awal kita melakukan penyelidikan, itu kita kurang lebih sekitar 6.000 members yang kita dapatkan di Facebook tersebut. Kemudian karena kurang lebih seminggu melaksanakan penyelidikan, itu kita cukup kaget juga pada saat mendapati bahwa member tersebut sudah menambah menjadi uh, eh, 8 ribuan lebih. Kurang lebih total sekitar 10.000 foto dan video. Tentu saja saya kaget pada saat awalnya. Dan ngeri melihat bahwa Facebook grup Candy ini Ternyata sebegitu masifnya untuk melakukan share-share data atau informasi atau foto dan video yang berkaitan dengan anak kecil. Tentu saja kita sebagai orang tua memiliki anak yang memiliki kekhawatiran bahwa Facebook ini ternyata bukan hanya satu-satunya sarana komunikasi di antara mereka, tetapi juga mereka membuat grup-grup lain, yaitu dari WhatsApp group, maupun Telegram Group. Di mana dari WhatsApp Group itu sendiri, kita menemukan keterlibatan atau uh, link dengan negara-negara lain yang melibatkan 46 negara lebih. Kemudian berisi sekitar uh, ada 11 grup dan satu grup dari Indonesia dengan jumlah member lebih dari 8.000 members. karena mereka tahu bahwa Facebook akan melakukan sensoring terhadap apa yang mereka upload, kemudian akan memban akun mereka pada saat mereka melakukan posting-posting hal yang dianggap vulgar oleh Facebook, maka mereka beralih ke WhatsApp group. Dibandingkan dengan yang ada di Facebook, yang di uh, WhatsApp group memang lebih vulgar. Jadi mereka lebih berani bicara, mereka lebih berani untuk share foto-foto, dan video. Real. These apps, such as WhatsApp and Telegram, provide the user this ability to communicate in a private and secure environment. That's why in this case, for instance, they can build a uh, chat groups, which is point-to-point -point encrypted, and easily share the information in a private and secure environment. The evidence remain on your own device, on a client device. And obviously, the moment you delete the evidence, uh, the evidence can be permanently deleted and destroyed. Uh, there's no way you can recover it back. yang di sini dimaksudkan grup untuk anime. Kita membahas spoiler game, anime, dan apa anime ongoing yang maksudnya yang lagi tayang sekarang itu apa aja. Jadi pembuat aslinya bukan saya. Dan setelah itu beberapa lama, beberapa bulan, akunya menghilang Jadi member-member yang lama yang udah saya kenal meminta saya untuk bikin baru. Pohon disebut sebagai otak, dia admin utama. Kemudian Siha yang bertugas membantu, kemudian menyaring keaktifan grup. Tide dan Deden tentu member dan mereka juga admin dan yang paling rutin kemudian mengupload video dan foto. Siha rasanya sepertinya dia tertarik Wawan dan dia hanya oh saya udah punya pacar nih, saya harus nurut kepada pacar saya seperti ini, seperti ini. Mungkin once dia merasa ini salah, tapi kemudian, oh, tapi kan pacar saya juga terlibat di sini, seperti itu. Ini kan hanya untuk asik-asik saja, seperti itu. Si Hawan, pacar kamu? Bukan, teman dekat. Saya kenal dia itu di Facebook. Kenal, kenal, kenal, ternyata kita ngobrolin soal anime dan kita nyambung gitu. saya ngajak dia ke grup saya mungkin lebih baik sama dia gitu mungkin bisa dia bisa lebih aktif lagi terjerumus dengan lingkungan di grup saya gitu ada yang komen terus dia dibaik-baikin sama orang dipuji-puji mungkin dia terlena terus suruh ngupload-ngupload gitu mungkin Tide itu dulu meminta saya untuk menjadikan dia admin Ya mungkin yang lebih aktif sih Tide ya karena dia kan orangnya masih sekolah. Jadi dia di waktu habis sekolah itu masih lenggang lah suara apa. Jadi masih bisa dipergunakan untuk mengatur grup. Awalnya saya menjadikan si Ilu ya, Ilu Inayah itu jadi admin karena dia paling dekat sama saya kalau ngobrol. Awalnya kita ketemu di Deep Web Indonesia. Nah di grup saya dia uh, tertarik sekali dengan anime juga, dengan OST OST anime gitu. Karena banyak permintaan dari member untuk membuat yang kedua. Official Loli Candy 18 plus. 18 plusnya artinya apa Wan? Ya biar yang gabung di situ orang-orang dewasa aja, jangan nggak ada yang anak ABG yang posting sembarangan. Tujuannya seperti itu. Jadi mau bahas pornografi juga yang dewasa gitu loh, yang orangnya udah dewasa. Dan kita itu ada dulu kalau nggak salah pernah bikin peraturan posting pornografi itu di atas jam 10 malam sampai pagi. kita udah bikin grup yang kedua, yang grup grup pertama kita nggak bikin kayak gituan karena kita udah capek ngurusin-ngurusin orang-orang kayak gitu. Kita udah sekalian aja kalau ini nggak kan nggak bisa dielak. Mereka cuma upload foto aja ya, mungkin anak foto anak kecil lagi gitu aja, teman disensor. Video porno, video jaf, video porno anak kecil juga ada. HP saya rusak, jadi saya tidak memantau grup itu sama sekali. Dan di warnet pun saya jarang buka Facebook, karena waktu itu saya lagi suka-sukanya main game. Jadi saya nggak ada waktu untuk buka Facebook. Saya udah nggak ngurusin kayak gituan, Mbak. Soalnya saya sudah capek tiap hari ngetik-ngetik orang, jadi mengganggu aktivitas saya. Saya kerja kan kalau malam, kalau siang tidur, istirahat, tapi keganggu gara-gara itu kadang ada yang WA bang ini di postingan Facebook kok ada kayak gini gini gini aduh tiap hari banyak yang kayak gitu jadi capek ya biarin aja udah terserah gitu jadi kamu ngelola akun Noliken ini sambil kerja di warnet? Iya, bikinnya juga pas di warnet itu. Bikin akun grupnya itu. Ketika saya mulai memantau, saya kan, wah ini nggak bener kan gitu Terus saya kikin satu orang, tapi satu orang itu punya banyak akun, punya lima akun, akun cloningan-cloningan gitu. Jadi mereka posting tiada henti dan kita udah capek ngekick tiap hari. Kenapa kamu melanjutkan Lolly Candy yang kedua? Karena saya biasanya cari referral ya di situ. jadi saya bagiin link link game gitu tapi saya pakai ADS AdFly advertising gitu dan saya dapat rupiah dari situ Setiap kali ada orang klik, mereka sekitar mendapat satu atau dua rupiah dari hasil kliknya. Hanya sepuluh ribu sebulan atau dua puluh ribu. Ya hanya cukup untuk beli paket data saja sih, kata dia. Admin yang lain biasanya sih men-share foto dan video itu dengan berharap imbalan. Imbalan pulsa senilai ribu atau ribu. akhirnya memang pada dasarnya di grup ini eh, motifnya sekali lagi saya bilang bahwa motifnya bercampur. Ada yang mungkin ekonomi full sehingga dia rajin men-share, ada yang kepuasan seksual. Tapi kamu ada akhirnya rasa ketertarikan kepada anak-anak? Enggak, sama sekali Kalau dulu penasaran, ya, penasaran. Cuman ketertarikan enggak. ya penasaran karena di video itu di video yang saya saya lihat itu uh, si anak kecil ini kayak udah diajarin gitu loh kok nggak takut nggak apa gitu kok bisa gini kan anak kecil kan pada umumnya kan polos kalau diajak yang yang aneh-aneh gitu kan pasti takut dan yang saya lihat ini malah kebalikannya aku baca ada enam anak kecil yang jadi korban Wawan tiga sudah mengakui gitu kalau kalau Wawan pernah deketin. Gitu. Oke, waktu itu awalnya saya dipaksa ya. Ini jujur aja yang ngomong dalam hati saya dipaksa uh, untuk mengakui. Dan ternyata saya minta bukti visumnya tidak ada. Di persidangan pun juga tidak disebutkan. Boleh cek kalau nggak percaya. Di sidang pun tidak ada korban karena bukti visum tidak ada. Aku mau tanya dong, Wan. Ini ada salah satu posting kamu. Oh, itu akun saya yang duplikat tadi, yang banyak mengaku-ngaku <laughs> akun saya. Akun saya asli, saya nggak pakai foto. Nggak pakai foto asli. Akun saya yang asli ya. Saya cuma pakai icon aja, icon tim game saya dulu. kita bisa uh, pastikan bukti-bukti yang kita dapatkan itu tentu saja berlawanan dengan apa yang didapatkan dari hasil uh, atau yang dikatakan oleh Wawan, yaitu selain menyebarkan foto dan video, juga dia sebagai eh, yang membuat foto dan video tersebut juga sebagai pelaku langsung terhadap anak-anak itu sendiri. Di antara yang pelaku yang uh, di antara yang uh, sebagai korbannya dia adalah tetangga dan keponakannya. Dia melakukan itu dengan cara mengiming-imingi anak tersebut untuk mau bermain dengan dia sebelum akhirnya dilakukan e, meraba-raba dan juga penetrasi. tujuan destinasi wisata di Indonesia ini sering ada sebutan sebagai uh, surga pedofil dunia seperti itu. Ini data 2010 sampai 2015 berdasarkan UNICEF Indonesia. Sebenarnya jadi angka ini sangat mengkhawatirkan. Saya tidak tahu ya apa yang kemudian menjadikan Indonesia pendidikan seks terhadap anak itu masih agak tabu di Indonesia untuk menjelaskan bahwa ini loh yang disebut sebagai seks walaupun hanya sekedar dipangku oleh orang asing awareness dari pemerintah dan harusnya sih gencarnya penegakan hukum juga ya untuk kepada pedofilia ini. Kurang apa tingginya kewaspadaan kasus pedofilia ini sudah sangat darurat untuk Indonesia, sehingga harus betul-betul serius menanganinya. Jadi dalam hal ini uh, perlu ditingkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan jangan. Kadang-kadang dalam konteks sopan santun, oh, boleh begitu, nggak sopan dengan tamu. They are usually very pleasant, quite eloquent. So you, you wouldn't know that they have been molesting children and abusing children if nobody told you. That's exactly the kind of qualities that will make a child warm up to such a person because they don't appear threatening at all. And this is the whole modus operandi, you know, because by being so friendly and warm and approachable and trustworthy, in inverted commas, parents would leave their children with these uh, individuals, and then these individuals take advantage of the children. So there is a certain persona, there's a certain presentation that these individuals developed that has worked to their advantage. This whole process is a process of grooming, where the person uh, connects with you with the view of exploiting you totally. mereka e, saling bercerita bahwa dengan menjadi guru TK, mereka akan gampang mendapatkan korban anak-anak. Salah satunya adalah pada saat mereka selesai berolahraga di sekolah. Dengan tubuh yang berkeringat, mereka mendapatkan kepuasan dengan hanya mencium bau keringat anak itu sendiri. Bahkan mereka saling, istilahnya kayak saling e, jago-jagoan, bahwa Uh, saya bisa mendapatkan foto tetangga saya, saya bisa men-share foto ponakan saya, dan itu keponakan sendiri. Bahkan mereka juga melakukan kekerasan dan kemudian divideokan dan di-share terhadap mereka sendiri. Suatu hal yang perlu kita waspadai bahwa kadang-kadang kita menyangka pedofil ini hanya pria. Padahal sebetulnya wanita juga bisa, perempuan juga bisa. Jadi juga bisa mendapatkan kepuasan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang masih tergolong anak-anak. Jadi berarti bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga bisa. Sia mengakui bahwa dia ada di grup itu, tapi dia membantah bahwa dia aktif men-share foto anak kecil dan segala macam. Sia mengatakan tidak, dia tidak tertarik kepada anak-anak kecil, karena dia lebih tertarik ke Wawan. Memang uh, sebetulnya pedofilia ini kan ada yang betul-betul faktor bawaan, tapi juga ada faktor lingkungan. Jadi faktor bawaan yang memang ada suatu penyimpangan uh, perkembangan psikoseksualnya sehingga lebih menyukai anak-anak sehingga itu akan terus menyasar anak-anak. Faktor lingkungan bisa karena pernah menjadi korban, kemudian bawah sadarnya memicu suatu keinginan semacam balas dendam dan sebagainya, atau juga pengaruh dari teman-temannya, lingkungannya. Kadang-kadang kalau ada suatu korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual dan sebagainya, kita hanya sibuk menangani pelaku. Korban dilupakan. ibaratnya sebuah luka kalau tidak segera diobati akhirnya juga menimbulkan suatu bekas cacat ya. Nah, ini juga cacat pada aspek psikologis ini yang kemudian menjadi suatu yang sangat kompleks sehingga bisa-bisa dia menjadi pelaku-pelaku pada masa-masa berikutnya termasuk uh, yang inisial B tadi, termasuk juga yang me menyampaikan hal itu juga. Waktu itu ketika saya umur tujuh tahun, pernah mengalami pelecehan seksual tetangga, tetangga jauh. Jadi saya tiap berangkat sekolah itu lewat depan rumahnya dia. Takut aja. Saya nggak bilang karena dulu saya diancam-ancam kalau lewat situ nggak bakal apa namanya nggak bakal selamat gitu. Seperti itu. Jadi saya takut, saya mending menutup mulut. Dan saya juga ngomong sama orang itu kan nggak bisa, curhat sama orang itu nggak bisa. Jadi saya lebih memendam aja. they use uh, social media for uh, exact purposes this social media built. They need to communicate with people. That's why they use the same strategy. They create a profile, they create the groups, and invite other like minded people to join them, share information. Uh, many of tools is easily accessible, is publicly available. Uh, but obviously, uh, most of the people who run these syndicates, they do have IT knowledge and they know these platforms and they can misuse these platforms and conduct the crime. kan kalau child pornografi itu kriminal? Gitu? Awalnya saya tidak tahu. Uh, saya kira itu malah apa ya pornografi jenis baru yang nggak pernah saya tahu karena saya baru pertama kali itu tahu. Ketika saya tahu itu kriminal, saya makanya pengen ninggalin grup itu. cuman gak sempat saya tinggal saya ketangkap Biasanya saya bersosial media setiap hari setelah anak-anak saya berangkat ke sekolah dan suami saya berangkat ke kantor. Ada yang nge-share si word.com itu tulisan bahwa ada satu grup Loli Candy namanya. Saya bagikan ke grup saya namanya Fun Fun Delicious. Saya ceritakan ke mereka kalau misalnya ada grup yang namanya Luli Candy yang mengincar anak-anak. Respon dari teman-teman awalnya nggak percaya. Mereka pikir saya terlalu parno, terlalu takut, menyebarkan hoax. Fake news cukup banyak di Indonesia. Saya ukurannya dari ini ya, tim cek fakta aja sehari bisa lima kali mengecek sebuah berita ini benar atau tidak seperti itu. e, sehari lima kali berita hoax yang dicek asliannya. Coba bayangkan kalau dalam satu bulan itu bisa ada 150 juta, itu memang sudah sangat masif. Kami ada beberapa orang, ada empat orang masuk ke grup itu, ke grup ke grup Loli Candy untuk melihat apakah benar memang ada atau tidak. Yang pertama kali saya lihat waktu melihat grup itu, saya sebenarnya sih kaget ya. Karena jumlahnya sangat banyak mereka, ada ribuan. Foto-fotonya itu ada anak-anak telanjang, foto anak-anak rata-rata yang di-share mereka itu bahkan dari mulai bayi, Mbak. Umur 9 bulan begitu udah ada. Sampai umur 10 tahun. Yang saya heran di situ bukan hanya anak-anak di lingkungan mereka saja yang yang mereka cabuli, tetapi mereka juga mau mengambil foto dari akun sosial media orang untuk di untuk dikomentari secara seksual. Percakapan yang saya lihat di grup itu Salah satunya adalah bagaimana caranya supaya anak di bawah umur tidak pendarahan ketika dicabuli bagaimana tipsnya, bagaimana caranya anak-anak itu juga tidak mengadu kepada orang tuanya. Saya sering sekali ngepost foto-foto anak saya ke akun sosial media saya. Dan sejak kejadian pedofil ini saya sudah nggak pernah, sudah saya privat semua. Akhirnya cuma hanya saya yang melihat dan keluarga-keluarga saya. Suami, ipar-ipar saya hanya itu, Mbak kayak mengumpulkan screenshot, kayak mengumpulkan foto-foto anak-anak korban mereka. Kita lega dan berterima kasih kepada pihak kepolisian karena menanggapi dengan serius keluhan ibu-ibu. Ada juga aturan yang uh, cukup mengejutkan bagi kita, uh, yaitu salah satunya adalah harus membuktikan bahwa foto dan video yang di-share itu adalah asli. Tide ini uh, sengaja membuktikan bahwa dirinya uh, bisa men-share foto-foto atau video aslinya untuk mendapatkan respon atau mendapatkan kepuasan sehingga uh, cukup dikenal di kalangan member-member yang lain mereka yang berpartisipan di dalam grup ini juga eh, selain share itu ada interaksi lain yang harus barter, harus ada komunikasi lain yang memang menunjukkan mereka aktif di sini. Dan kalau mereka dapat foto apapun itu, mereka harus menuliskan caption dari mana lokasinya, dari mana asalnya, untuk meyakinkan bahwa foto itu benar ada biar mereka nggak dikick kick dari dari iya, dari kecocokan yang tadi disampaikan? Nah, mereka juga mempunyai salah satu aturan eh, atau dari satu-satu member ini mereka mempunyai kebiasaan eh, membuktikan bahwa video atau foto yang dikirim oleh mereka itu adalah asli itu dengan cara eh, menuliskan hari, tanggal, atau nama kepada orang yang dituju dikirimkan untuk membuktikan bahwa ini foto dan video yang diambil uh, nyata, bukan diambil dari sosial media lainnya. Facebook lebih ketat dalam hal uh, filter apa-apa yang diposting di uh, Facebook tersebut. Makanya di Facebook itu mereka berusaha untuk menggunakan kode-kode tertentu. Contohnya eh, kata-kata CP dan lainnya. Itu untuk menyembunyikan bahwa mereka tidak menyebutkan hal itu secara vulgar. Masih ada interaksi seksual di dalam itu, itu dilarang sama mereka karena itu udah otomatis di sama Facebook. Nah, terus rules yang lain adalah jika ingin memposting suatu kiriman yang terlalu vulgar sebaiknya disensor seperti misal nipple-nya yang disensor menggunakan warna apa, menggunakan emoticon apa, terus uh, alat kelaminnya menggunakan emoticon apa. Terus jangan berikan link biru. Maksudnya link biru kalau misalnya kita posting link itu uh, dia otomatis berubah warna biru uh, karena link itu aktif. Tapi mereka itu kasih arahan kalau mau posting link di bagian uh, misal link mega.nz mega dot spasi nz nah itu nggak bakal berubah jadi biru gitu. Let's take an example of URL. If that URL will contain a keyword that will be flagged by the software, for example. However, if the URL is shortened, the keyword is not anymore present in the URL, and that particular software might not detect it. What we see on the internet currently, the search engine and the information that has been indexed by the search engine represents only 5% of the overall internet. So afterwards, you have what we call the deep web and the dark web. Dark web is a hidden part of internet. Obviously, they must have a social media platform. Why? Because they need to inform other members what information is uh, available on a darknet. Mereka menyimpan foto atau video yang tidak sensor di sebuah situs khusus, tapi dari situ kemudian ketika video yang sudah disensor ini tayang, orang yang butuh video lengkap akan mengontak admin. Nah nanti admin akan memberikan situs tersebut itu. Nah ini yang menarik Eh, satu hal yang menarik kenapa kemudian anggota grup Loli ini sangat banyak sampai 7000 adalah karena situs yang disediakan Wawan dan lain-lainnya, fitus untuk menyimpan video yang tidak disensor ini uh, firewallnya sangat sedikit. Jadi semacam kita tidak perlu harus mengklik ke server dan berkali-kali mengklik tautan untuk sampai ke situs itu. Uh, rasanya hanya sampai tiga kali klik, kemudian sampai ke situs utamanya. ini menjadi tantangan buat kita sehingga kita juga uh, mengetahui bahwa wah kalau begitu kita tidak bisa lama-lama karena kita tidak bisa uh, melakukan share video atau foto yang diminta untuk membuktikan keaktifan member. Begitu empat member ini menerima atau empat administrator ini menerima kita sebagai member, kita juga sudah mempersiapkan berbagai alasan untuk mengulur waktu sambil mencari data-data para pelaku yang ada di situ. Kita meminta bantuan dari Facebook untuk melacak atau mendapatkan informasi pelaku-pelaku lainnya. Kalau Vekon memang kita pada saat itu melakukan pengecekan dahulu untuk memastikan bahwa ini apakah real atau anonimus kalau di bahasa cybernya. Nah, tetapi juga di situ kita dapatkan pada saat itu ada kontak person yang kebetulan dari nomor telepon mereka. Wawan dia pernah memfoto yang terang-terangan tetangganya sendiri. Dia memfoto seorang anak kecil, di-share ke grup itu, dan ternyata ada plat nomornya, sehingga polisi bisa melacaknya. Kita putuskan, pada saat itu kita rapat, eh, membentuk tim dibagi ke empat tempat untuk melakukan penangkapan secara bersama-sama. Itu uh, cukup uh, challenging buat kita loh. Sesuai pembahasan kita kemarin, kasus Lul Candy berhasil sesuai dengan analisa yang kita temukan bahwa ada empat subjek yang akan kita lakukan penangkapan. Kebetulan empat-empatnya berada di empat tempat yang berbeda. Nah, analisa teman-teman yang didapatkan bahwa kita harus melakukan penangkapan secara serentak. Tidak bisa dilakukan penangkapan secara beda hari ataupun terpisah. Kenapa? Karena sesuai dengan analisa sementara, mereka sudah mempunyai kode di mana kalau misalnya terjadi sesuatu mereka akan men-shutdown semuanya dan kita akan kehilangan data-data yang uh, kita perlukan. Pada saat tetangga ada yang mengenali bahwa kemungkinan subjek wawan ada di rumah tersebut, kemudian kita cek lagi dari foto yang ada di Facebook, bahwa ada satu sudut bangunan yang pernah difoto sama dia. Nah ternyata sudut bangunan itulah yang membuat kita yakin bahwa uh, foto tersebut adalah foto bagian dari rumahnya uh, Wawan. Wawan ternyata cukup punya jaringan mungkin ya di jaringan yang uh, lumayan bagus di daerahnya. Dia mendapatkan informasi bahwa ada yang mencari dia dia sempat uh, update statusnya dia bahwa ada yang mencari uh, Wawan. Karena dia bilang bahwa kalau memang itu kawan saya, harusnya langsung aja dong gitu, nggak usah nanya-nanya. Nah, dengan update status itulah kita semakin yakin bahwa rumah tersebut adalah memang uh, rumah yang ditinggali oleh Wawan. sosial kembali dikotori tangan tak bertanggung jawab. Sebuah grup di akun Facebook mengajak anggotanya menyebarkan konten porno. Polisi mengamankan dua pelaku pedofilia dan dua pelaku yang bertugas menyebarkan video. Salah satu di antaranya remaja putri berusia 16 tahun. Ini dibentuk September 2016, beranggotakan 7.479 orang member, korban baru 8. Ya, namun demikian baru tadi ada pengakuan setelah saya interogasi di atas sebelum turun katanya ada grup lain juga baik di Facebook maupun di WhatsApp yang ada fotonya di uh, gambarnya ada di handphone yang bersangkutan. Untuk yang di internasional atau di luar Indonesia, kita mencoba menghubungi dari uh, eh, penegak hukum lainnya lewat uh, salah satunya adalah lewat FBI. Kita berhasil mengamankan uh, dari Wawan yaitu tiga handphone, kemudian beberapa flash disk USB dari tiga handphone tersebut dan dari flash, flash disk tersebut kita bisa mendapatkan uh, sekitar 2000-an file yang berisi foto dan video tentang uh, child pornografi.